Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Tiga Landasan Utama. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang ilmu wa huwa ma'rifatullah yaitu mengenal Allah wa ma'rifatu nabihi dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud mengenal nabi adalah kita mengetahui <clears throat> siapakah beliau orang yang diutus kepada kita kepada umat akhir zaman itu Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dan <clears throat> kita mengetahui ya untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau yaitu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud dengan mengenal Rasul hakikatnya adalah dengan mengikuti apa-apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan, maka kita ikuti ajarannya, kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya dan kita benarkan apa yang beliau sampaikan. Dan kita beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang beliau ajarkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.